Kita teruskan kembali kajian kitab Syarah Al-Aqidah Tuhawiyah Al-Muyassar oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Muhammad bin Abdul Rahman Al-Khumayyiz Hafizullah taala. Uh, Al-Imam al tahawi rahimahullah berkata, "Wa natabi'u as-sunnata wal jama'ata." Kita mengikuti sunnah dan jamaah wa natajannabu asyuzudha wal Dan kita menjauhkan diri dari penyimpangan, perselisihan dan juga perpecahan. Kita lihat sarahnya halaman 98. Dr. Ah, Muhammad bin Abdul Manan Khumais berkata, "Wa yatajannabuna al-khuruja an jama'atil muslimin." sunnah wal Jamaah menjauhkan diri daripada keluar dari jamaahnya kaum muslimin. Mereka sunnah wal Jamaah menganggap kaum muslimin sebagai satu saudara. Mereka sunnah wal Jamaah menjalin persatuan dengan kaum muslimin. Tentunya persatuan di atas Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Wasallam bal yarawna hal huda fi ittiba'i sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jama'atil muslimin. Bahkan sunnah wal Jamaah menganggap bahwasanya petunjuk itu ada pada ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu dan mengikuti jamaah kaum muslimin. Tentunya sekali lagi jamaah kaum muslimin yang berada di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wabdolal wal riwayatu fi syuzudi anil jamaati. Sedangkan kesesatan itu ada pada waktu manusia telah menyimpang dari jamaah kaum muslimin. Dengan mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Al-Quran maupun sunnahnya Rasulullah wasallam. Wal khilafu wal ikhtilaf ala umuri dini wal iqamati wa ghairi Demikian pula kesesatan itu terjadi ketika kaum muslimin telah berselisih tentang urusan agama mereka. Oleh karena itulah Al-Islam ataupun Al-Quran memberikan solusi ketika terjadinya perselisihan agar tidak berlarut-larut perselisihan tersebut agar perselisihan tersebut tidak menjadi perpecahan fa in fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan agama ini, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu baik, dan akibatnya akan baik pula. Islam memperhatikan masalah persatuan kaum muslimin. Meskipun di sini harus kita memiliki batas-batasan dalam masalah urusan persatuan. Kita bukan orang yang meremehkan persatuan dan kita tidak selalu mengkultuskan persatuan dalam artian bersatu. Namun tidak ada hal yang bisa mengikat persatuan tersebut. Apa artinya persatuan? Jasmani, persatuan badan manusia. Kalau tidak diiringi dengan persatuan hati. Dan persatuan hati tidak akan mungkin tergapai kecuali dengan tamasuk, berpegang teguh dengan Al-Quran maupun sunnahnya Rasulullah SAW. Wal furqatu bima yataratab alaiha min syaqqi sufufil muslimin. Perpecahan, perselisihan ini akan memecah barisan kaum muslimin. Kullu hadza ma damat jama'atul muslimin qaimatan ala amrillah. Kita berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin selama jamaah kaum muslimin tersebut berada di atas perintah Allah, berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita inginkan. Kita menginginkan persatuan kaum muslimin di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan persatuan di atas partai, bukan di atas yayasan atau ormas dan seterusnya yang terkadang sangat menyimpang dari ajaran Al-Quran maupun Sunnah Rasul SAW. Betul mereka bersatu, dalam satu organisasi, dalam satu partai. Namun sebetulnya hati mereka berpecah belah. Ini tidak kita inginkan. Sebagaimana keadaan orang-orang Yahudi. Allah mengatakan tahsabuhum jami'an wa kulubum syatta. Kalian mengira orang Yahudi itu mereka bersatu padahal hati mereka berpecah belah. Oleh karena itulah tidak akan mungkin terjadi persatuan kecuali dengan kaum muslimin bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Rabb yang satu, Kullu hadza ma damat jamaatul muslimin qaimatan ala amrillah. Semua ini selama jamaah kaum muslimin itu tegak di atas perintah Allah alal haqqi wal huda, di atas kebenaran dan di atas petunjuk. Wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar dan jamaah kaum muslimin di atas al amr bil ma'ruf. Mereka senantiasa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang akan menjadi tali persatuan kaum muslimin. Harus adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Oleh karena itulah kalau kita lihat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-100 sampai seterusnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masalah ketakwaan. Kemudian Allah berfirman lagi wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Kemudian Allah mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Tidaklah sebagian kalian ada yang menjalankan amar ma'ruf dan yang munkar. Kemudian Allah mengatakan wala takunu kalladina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang berselisih dan berpecah belah setelah eh, setelah jelas petunjuk bagi kalian. Wa ulaika lahum adzabun azim dan bagi mereka adab yang yang pedih. Jadi dari awal itu Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang tali-tali yang akan bisa mengikat persatuan kaum muslimin. Yang pertama takwa Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah. Kemudian berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula al-amr bil ma'ruf dan nahi al munkar. Persatuan bukan berarti kita diam dari kesalahan saudara kita. Harus kita ada tawasabil haq wa tawasabil sabar. Eh bukan seperti yang didengungkan oleh sebagian orang yang ingin menjalin persatuan, ingin untuk mengumandangkan persatuan kaum muslimin, namun mereka menutup mata dari kesyirikan, dari kebid'ahan dan seterusnya dengan dalih ikhtilafu ummati rahmat. Perselisihan umatku adalah rahmat. Padahal ini adalah yang pertama hadis la asalahu, hadis yang tidak ada asalnya kata para ulama, di antaranya Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Demikian pula seandainya dikatakan eh, perselisihan itu adalah rahmat, maka apakah persatuan itu disebut sebagai azab? Padahal dalam hadis yang hmm. sahih Rasul mengatakan al-furqatu azab. Perselisihan, perpecahan itu adalah azab. Intinya saya lagi tidak akan mungkin terjadi persatuan kaum muslimin kecuali dengan adanya al-amr bin ma'ruf dan nahi munkar. Harus ada watawasau bil haq watawasau bis sabr. Bukan yang dilakukan eh, oleh sebagian kaum muslimin yang ingin menegakkan ukhuwah Islamiyah, yang ingin menegakkan persatuan umat, namun mereka diam mereka bahkan apa? melegalkan kesyirikan, kebid'ahan dan seterusnya. Kemudian wa amma idza dan nas wa buddilat syara'i wa sati sunnah bid'atan wal bid'atu sunnatan wal munkaru ma'rufan wal ma'rufu munkaran hina idzin halal i'tizalu wal intiradu anin nas. Adapun apabila manusia telah rusak, eh bahkan jarang ditemui orang-orang yang baik atau jarang ditemui ahli sunnah wal jamaah syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala telah dirubah sunnah telah menjadi bid'ah bid'ah menjadi sunnah yang mungkar menjadi yang ma'ruf dan ma'ruf menjadi mungkar maka dalam keadaan yang seperti itu dibolehkan untuk seseorang mengasingkan diri dari manusia ini kalau memang keadaannya sudah terlalu parah kerusakan terlalu parah eh tidak ada tanda-tanda kebaikan ataupun tidak ada cahaya kebenaran yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Ini kalau sudah keadaan sudah terlalu parah, maka dibolehkan orang itu memisahkan diri daripada manusia, menyelamatkan diri dari kesyirikan, kebidaan dan kerusakan yang ada di tengah-tengah manusia. Ini sekali lagi, kalau memang pada waktu itu tidak ada lagi eh, orang-orang yang baik, alusuna sudah tidak ada lagi, ya maka dibolehkan untuk mengasingkan diri wa'tizal tizal firakil hawa wa Demikian pula mengasingkan diri, menjauhkan diri dari kelompok-kelompok sesat. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasul SAW mengatakan, "Fa'tazil tilkal firaqa Tinggalkan semua kelompok-kelompok itu walau anta adda bi asri syajaratin. Meskipun engkau harus menggigit akar pepohonan hatta yudrikakal maut sampai engkau mendapati kematian. Namun sekali lagi ini kalau sudah keadaannya tidak lagi ada cahaya petunjuk, tidak lagi cahaya kebenaran. Namun ini sekali lagi juga perlu untuk merujuk kepada fatwa para al ulama. Eh jangan apa? menghukumi sendiri. Dilihat sana sini banyak bid'ah, kesyirikan, kemaksiatan, kemudian eh pindah ke hutan, pindah ke ayah eh, gua dan sebagainya. Padahal masih banyak majelis ilmu, alhamdulillah dakwah salafiyah semakin menyebar di mana-mana. Ini Kembali lagi kepada fasal ala zikri in kuntum la ta'lamun. Karena memang sebagian kaum muslimin di negeri lain terkadang jatuh ke dalam hal seperti ini yaitu mengasingkan diri pada saat yang mereka tidak perlu untuk mengasingkan mengasingkan diri. Jadi contohnya di Aljazair. Eh, tempat mereka apa? menganggap negeri itu sudah sangat parah kerusakannya. Eh, bahkan menganggap saudara mereka yang sama-sama muslim jadi orang kafir dianggap sebagai orang kafir mereka pun pindah ke hutan-hutan ke gunung-gunung dan lebih parah lagi mereka menganggap selain golongan mereka adalah orang-orang kafir yang mana dihalalkan darahnya, harta, kehormatan dan sebagainya. Sampai-sampai lebih parah dari itu, pernah Muhammad bin Saitim ditanya, eh sebagian wanita-wanita kaum muslimin ditawan oleh mereka yang mengasingkan diri tersebut dianggap sebagai budak. Nah, untuk bilang keadaannya ini sudah sangat parah dalam keadaan mereka salah memahami. Padahal masih ada para ulama pada waktu itu. Jadi istilahnya dibolehkan kalau memang keadaannya sudah terlalu parah, tidak ada lagi kebenaran yang menyebar tengah-tengah manusia, maka dibolehkan untuk mengasingkan diri tetap dengan ilmu yang harus dimiliki. Kemudian yang ke-74, Al-Imam atau hawi rahimahullah berkata, wa nuhibbu ahlal adli wal amana, Kita cinta kepada orang-orang yang adil dan yang amanah. Wa nubghidu ahlal jawri wal khiyana. Dan kita membenci orang-orang yang berbuat curang ataupun khianat. Kata pensarah di sini, wa nuhibbu kulla adilin. Kita cinta kepada setiap yang adil. Setiap orang yang adil. Hakiman au mahkuman Baik dia seorang penguasa atau seorang rakyat. Karena memang cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala ini tidak hanya untuk penguasa atau rakyat, namun semua orang yang mencintai Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam wajib untuk kita mencintainya, baik seorang hakim, penguasa atau yang merupakan rakyat jelata wa nuhibbu kulla aminin ma'allahi wa ma'annas dan kita cinta kepada setiap orang yang amanah dalam urusan agama Allah dan juga dalam urusan muamalah dengan manusia. Dan ini sudah menjadi barang yang langka pada saat-saat seperti sekarang ini di mana banyak manusia yang tidak amanah dalam jual beli misalnya atau dalam masalah urusan agama Allah Subhanahu wa taala memasukkan hadis, mengarang-arang hadis, dan sebagainya. Tidak amanah, tidak meletakkan agama Allah pada tempatnya. Maka wajib untuk kita mencintai orang yang amanah. Wa nubghidu kulla jairin kulla jairin dolimin hakiman aw mahkuman. Wajib untuk kita membenci setiap orang yang dolim, yang jahat, baik dia seorang hakim, penguasa atau seorang rakyat jelas, Rakyat jelata. Meskipun wajib untuk kita membedakan dalam masalah menyikapi antara penguasa dengan selain penguasa dalam masalah nasihat menasihati. Karena apa? Rasul SAW membedakan antara keduanya. Kalau masalah penguasa, maka cara menasihatinya bisir dengan cara berduaan, rahasia, tidak boleh diumumkan di hadapan manusia. Rasul SAW mengatakan, idharo ra'ata idza Aroja ahadukum an yansaha li sultanin fala yubdi alaniyata. Apabila salah seorang di antara kalian ingin menasihati pemimpinnya, maka jangan ditampakkan di hadapan umum, jangan di demo. Walakil yakhud biadi akan tapi hendaklah dia mengambil tangannya berduaan dengannya. Fain in qabila fadak wa illa qad kana alladhi adda Jika diterima itu yang diharapkan, namun jika tidak diterima telah gugur kewajiban. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Asim rahimallahu taala dalam kitab beliau As-Sunnah. Wa kullu kha'inin lillahi wa rasuli wa li amanatihi. Demikian pula kita membenci setiap orang yang berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulnya, dan berkhianat kepada amanah yang diberikan kepadanya. Sekali lagi ini baik berupa urusan agama ataupun berupa urusan dunia. Dalam masa jabatan, korupsi menyalahgunakan jabatannya ataupun dalam urusan agama berfatwa tanpa ilmu padahal mungkin dia tahu bahwasanya itu salah mengharamkan yang halal menghalalkan yang haram tidak amanah dalam menyebarkan ilmu agama ini menyembunyikan yang hak nah, ya, karena apa takut dilengserkan oleh para pengikutnya ini merupakan bentuk khianat kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman Ya ayuhalladzina amanu La takhunullaha war rasulah wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul dan mengkhianati amanah-amanah kalian sedangkan kalian mengetahuinya. Ya, ini termasuk salah satu uh, eh, tanda hari kiamat. Ini tanda tanda kecil hari kiamat diantaranya idza duyiatil amanah apabila amanah itu telah disia-siakan oleh manusia. Di antaranya banyak manusia yang menyerahkan amanah kepada bukan orangnya, menyerahkan suatu bidang, ya, pekerjaan dan seterusnya kepada yang bukan ahlinya. Maka fantadrisa. Kata Rasulullah Sallam, Ida dujiatil amanah fantadrisa. Apabila telah disiasakan amanah itu, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Dan ini yang kita saksikan bersama. Bagaimana manusia-manusia yang memegang berbagai macam jabatan dan sebagainya, padahal dia tidak mengetahui ilmunya, hanya pasang nama dan seterusnya, karena partai dan seterusnya. Ini merupakan salah satu bentuk ketidakamanahan manusia di dalam urusan dunianya. Apalagi dalam urusan agama, hadis wala halat oh, sangat banyak contoh-contoh orang-orang yang tidak amanah dalam urusan agamanya. Seperti yang kita sampaikan tadi. Wa huwal haqq dan kita lihat ini adalah suatu yang hak yaitu kita cinta kepada orang yang adil, yang amanah dan kita benci orang yang khianat, yang berbuat kecurangan. Fa'inal mu'min yuhibbul mu'minin al muttaqin. Orang yang beriman itu cinta kepada orang-orang yang beriman yang lainnya dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yubghidul usatal fasiqin dan membenci orang yang maksiat yang berbuat kefasikan. Rasul SAW bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga perangai yang barang siapa memilikinya dalam dirinya, maka dia akan mendapatkan kelezatan al-iman. Mendapatkan manisnya al-iman. Apa tiga perangai tersebut? Yang pertama, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu dia menjadikan Allah dan Rasulnya se uh, sebagai yang paling dicintainya daripada selain keduanya. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dari segala-galanya. Sampai-sampai daripada dirinya sendiri. Dia rela mengorbankan dirinya untuk Allah dan Rasulnya. Karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga yang kedua, waman kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yaitu barang siapa yang mencintai seseorang dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu beriman kepada Allah, karena orang itu berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eh kita cinta bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, bukan karena urusan dunia, namun karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sama-sama beriman dan berakidah yang sama, akidahnya Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini intinya, bahwasanya kita cinta mencintai karena Allah, bukan karena urusan dunia. Yang mana pada hari kiamat al-akhillau ba'dum li ba'din adun illal muttaqin. Pada hari kiamat nanti manusia yang saling berteman, yang saling bersahabat pada waktu di dunia karena urusan dunia itu akan saling bermusuhan pada hari akhir, pada waktu hari kiamat. Al akhillau yauma idin ba'dum li ba'din adun illal muttaqin. Pada hari kiamat para sahabat, para teman-teman itu akan bermusuh-musuhan satu dengan yang lainnya kecuali orang yang bertakwa. Kenapa? karena mereka cinta mencintai, karena mereka bersahabat, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dua saja, yang ketiga itu yaitu Rasul SAW mengatakan wa an yakroha an yauda ilal kufri ba'da an Allah kama yakra an yukdzafa finnar. Bahwasanya orang itu benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Artinya orang itu betul-betul kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ingin untuk mengulangi kembali catatan hitamnya pada waktu waktu-waktu yang terdahulu. Ini adalah tiga perangai, tiga sifat yang barang siapa memiliki tiga sifat tersebut dalam dirinya, maka betul-betul dia akan bisa merasakan bagaimana lezatnya keimanan. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Ausaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." sekuat-kuat tali keimanan adalah cinta karena Allah, cinta di jalan Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada seseorang karena dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada seseorang karena dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya dia benci kepada seseorang yang benci kepada Allah dan Rasulnya, yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala, yang dia berbuat kesyirikan kebid'ahan, maka dia dimusuhi dibenci karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ulama juga membagi wala wal bara, loyalitas dan kebencian itu ada tiga tiga bentuknya. Yang pertama, loyalitas yang sempurna, yang 100%, yaitu yang diberikan kepada orang yang beriman dan bertakwa, yang merupakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman dan bertakwa tersebut yang menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan kewajiban Allah, meninggalkan larangan Allah, menjalankan sunnah Rasul SAW itu betul-betul dicintai ya kalau dikatakan 100% karena apa betul-betul dia merupakan wali Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua yaitu golongan orang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala namun dia banyak berbuat maksiat ataupun berbuat maksiat. Maka kecintaan kepada orang tersebut tidak 100% cinta sesuai dengan keimanan dan ketakwanya kepada Allah dan dia beri benci karena kemaksiatan dan penyimpangannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang ketiga yaitu golongan yang 100% dibarok, yang 100% harus dibenci dalam hati kita, yaitu orang-orang kafir ataupun orang-orang musyrikin. Maka wajib untuk kita betul-betul memberikan kebencian kita kepada mereka. Namun wajib untuk kita bedakan antara membenci dengan mendolimi. Kita benci orang kafir dalam hati kita. Karena mereka adalah musuh-musuh Allah dan Rasulnya saya salam. Karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Namun tidak boleh kita mendolimi orang tersebut. Dalam artian tidak boleh kita merampas haknya tanpa eh, merampas hartanya tanpa hak ataupun merobek-robek kehormatan mereka tanpa hak dan seterusnya. Allah berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ala ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu taqwa." Janganlah kebencianmu kepada sebagian kaum membuatmu tidak berbuat adil. Membuatmu berbuat kezaliman. Eh, dilu, berbuat adillah karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Fanahnu nuhibbul mar'a ala qadri ma fihi min taati Kita mencintai seseorang sesuai dengan kadar ketaatannya dan kebaikannya. Wa nubghidu ala qadri ma fihi min al-ma'siyah wal fujur dan kita membenci orang tersebut sesuai dengan kadar kemaksiatan dan kefajirannya. Ini bagi orang-orang yang beriman kepada Allah namun dia memiliki kekurangan, kesalahan, kekhilafan, maka dibenci sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Tidak boleh berlebih-lebihan. Al-Khulasah kesimpulan dari bab yang kita bahas pada minggu yang lalu dan juga yang sekarang. Yang pertama, ta'atul a'immati wajibatun fi ta'atillah mentaati pemimpin kaum muslimin itu wajib selama dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mentaati pemimpin dalam hal yang maksiat. Wala yajuzu syaqqu jamaatil muslimin bighairi haqqin. Dan tidak boleh untuk merusak persatuan jamaah kaum muslimin tanpa tanpa hak. Yaitu dengan membuat fitnah di tengah-tengah kaum muslimin Wa nahnu nattabi'u sunnata wal jamaah. Wajib bagi kita mengikuti sunnahnya Rasul dan Jama'ahnya para sahabat. Wa nuhibbu alal Adil wal amanah. Kita wajib mencintai orang yang adil dan yang amanah. Wa nubghidu ahlal jawri wal khianah. Dan kita benci orang-orang yang fajir dan juga yang ada yang berbuat kecurangan dan yang berbuat pengkhianatan. Ya, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan tafadhalu. Ya kalau tidak ada kita lanjutkan. Al Imam At-Tahawi berkata dalam poin yang ke-75 wa naqulu Allahu a'lam fima istabaha alaina ilmuhu. Kita mengatakan Allah yang Maha Tahu di dalam hal-hal yang kita masih samar-samar pengetahuan tentangnya, yang masih belum kita ketahui tentang ilmunya. Kemudian beliau mengatakan wa naral masha 'ala al-khuffaini fi safari wal hadari kama ja'a fil athari. Kita berpendapat bolehnya membasuh kedua sepatu kulit atau khuf, khufain pada waktu safar dan pada waktu bermukim. Sebagaimana yang telah datang dalam asar, dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian poin yang berikutnya yang ke-77, Imam Sahabi berkata, wal hajju wal jihadu madiyani ma'a'ulil amri minal muslimin barrihim wa fajirihim ila qiyamis saati la yubtiluhuma syai'un wa la yanquduhuma melaksanakan haji dan jihad itu bersama pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang jelek sampai hari kiamat tetap berlaku tidak bisa dibatalkan dengan sesuatu apapun juga kita lihat sarahnya poin yang ke-75 Dikatakan di sini ahlu sunnah tidak iman yakiluna ilma mashtaba alaihim ilallahi ta'ala. Ahlu sunnah wal jamaah selalu menyerahkan ilmu sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wayakulun mereka mengatakan Allahu a'lam. Kalau ditanya tentang suatu urusan agama, tidak tahu jawabannya, maka wajib mengatakan Allahu a'lam, Allah yang mengetahui. Kalau dulu zamannya para sahabat, mereka mengatakan ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Tapi contohnya, Ubay bin Ka'ab ketika ditanya dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, Ayu ayat ini fi kitab bilai a'damu. Wahai Ubay bin Ka'ab, ayat mana yang paling agung, yang paling mulia di dalam Al-Quran? Beliau mengatakan pertama kali Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena memang pada itu apa Rasul SAW ada di hadapan beliau. Ya Rasul tahu jawabannya. Makanya apa pakai Allahu wa rasuluhu a'lam. Demikian pula pada waktu Umar bin Khattab ditanya oleh Rasul SAW Atadri man Israel Apakah engkau tahu orang yang bertanya tadi yaitu tentang hadis Jibril Ketika itu datang dalam keadaan menjelma sebagai seorang manusia, sebagai seorang Arab Badui. Ketika ditanya, apakah engkau tahu, wahai Umar, siapa yang datang tersebut? Siapa yang bertanya tersebut? Umar mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Masih banyak lagi contoh-contoh para sahabat yang mengatakan Jadi ini merupakan salah satu sunnahnya para sahabat yang harus kita ikuti. Meskipun apa? Berbeda konteksnya kalau sekarang. Kalau dulu mereka mengatakan Allah wa Rasuluhu alam karena di hadapan Rasul SAW. Kalau sekarang tidak dibolehkan. Karena para Rasul SAW dia tahu apa yang kita bicarakan sekarang ini. nah cukup kita mengatakan Allahu a'lam ataupun mengatakan la adri, aku tidak tahu. Kata para ulama, la adri nisful ilmi. Orang yang mengatakan aku tidak tahu ketika ditanya dan memang betul dia tidak tahu, maka ini merupakan apa? separuh daripada ilmu. Eh jangan pernah gengsi, jangan pernah apa? Ya, malu untuk mengatakan la adri. Ini merupakan salah satu adab talibul ilmi, adab orang yang belajar ilmu agama untuk tidak malu mengatakan la adri atau Allahu taala a'lam. Dan kalau kita lihat para ulama yang pernah kita saksikan sendiri Syekh Abdul Musin Abbad, ya, seorang ahli hadis di kota Madinah, beliau ketika ditanya suatu permasalahan yang terkadang ya, kita sendiri kadang wah ini pertanyaan yang sangat mudah. Namun sering sekali beliau mengatakan la adri, aku tidak ini bagaimana adabnya para al-ulama. Inna ma'ikshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut dari hamba-hamba kami kepada Allah adalah para al-ulama. Di antaranya mereka takut untuk berfatwa tanpa tanpa ilmu. Karena apa? Semua akan diminta jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala takfu ma laysa laka bi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu laika kana anhu mas'ula." Jangan engkau mengikuti apa yang engkau tidak mengetahui ilmu tentangnya sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah mengatakan, "Wa man azlamu mimman istara 'ala Allahi kadhiba." Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, berfatwa halal atau haram tanpa ilmu. Maka ini adalah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Sunnah wal Jamaah di sini mengatakan Imam Tahawi mengatakan di sini bahwasanya ciri alusunah wal jamaah selalu mengatakan Allahu a'lam kalau dia tidak tahu ilmu tentang hal yang dia e, ditanya atau yang lainnya. Wa huwal Inilah suatu keadilan, yaitu menyerahkan ilmunya kepada Allah yang dia tidak mengetahuinya. Wahwal maksud min tahrimil Allah taala bighairi ilmi. Dan inilah yang dimaksud dengan diharamkannya berkata tentang Allah tanpa tanpa ilmu. Yang mana dikatakan di sini wahwa min a'dhami min a'dhami dzunub wa syarriha. Berkata tentang agama Allah tanpa ilmu, berkata tentang Allah tanpa ilmu, ini merupakan sebesar-besarnya dosa. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an billahi ma lam yanzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah Nabi hmm. Muhammad sesungguhnya Rabbku yaitu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi. Wal isma wal baghya, dosa dan melampaui batas. Kemudian Allah mengharamkan untuk kalian berbuat syirik kepadanya yang tidak Allah turunkan ilmu tentangnya. Dan yang terakhir, wa antakulu alallahi ma ta'lam. Dan untuk engkau berkata tentang Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini merupakan tingkatan-tingkatan dosa. Yang pertama, kekejian yang nampak yang tersebut. Tingkatan yang kedua, dosa dan melampaui batas. Yang ketiga, syirik dan yang paling atas lagi berkata tentang agama Allah tanpa tanpa ilmu. Karena kalau orang itu berbuat syirik antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, dia akan sesat dan menyesatkan. Dola wa adol. Sesat dan menyesatkan. Maka ini apa? Lebih berbahaya lagi. Wahakada ida su'ilal al-insanu amma la ya'lam yakun Allahu a'lam. Maka demikianlah apabila seseorang ditanya tentang sesuatu yang tidak dia ketahui, maka wajib untuk dia mengatakan Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Kemudian poin yang berikutnya 76 dikatakan di sini oleh pensarah wa yarawna al-masha 'ala al-khuffaini syurutil waridati fi kutubil fiqh. Al-sunnah wal Jamaah berpendapat dibolehkannya, disyariatkannya membasuh kedua al-khuffain. eh khuffain ini dua sepatu ya dari kulit Mungkin kalau mau lebih jelasnya tanya Pak Roni mungkin punya al Hufain ya. Karena saya pernah melihat beliau pakai ini. Ya, silakan lihat contohnya nanti. <laughs> ya. wayar nama salah Hufain Hufain itu pada zaman Rasulullah dan juga sampai sekarang itu ada. Yaitu sepatu seperti kaos kaki cuma dari kulit. Ya. Cuma dari kulit itu namanya al Hufain dan ini juga berlaku permasalahan ini juga bagi al jawrobain bagi kaos kaki karena sama-sama bentuknya sama. Eh, kaos kaki dan al khufain itu sama meskipun bahannya berbeda. Eh, kalau kaos kaki dari kain, kalau al khufain itu dari kulit. Namun hukumnya sama, dibolehkan pada waktu berwudu untuk apa? membasuhnya, tidak perlu melepasnya kemudian mencuci kaki. Jadi namun dikatakan di sini bisyurutil waridah dengan syarat yang telah disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Eh kurang lebih ada empat syaratnya kata Pak ulama di Syekh Muhammad bin Setimin. Yang pertama syaratnya orang tersebut harus memasukkan khufain tadi, khuf tadi ataupun kaos kaki dalam keadaan dia sudah bersuci. Misalnya ya, dia berwudhu sekarang lengkap sudah, berwudhu lengkap. Kemudian dia pakai kaos kaki. Kemudian batal wudhunya karena keluar angin dan seterusnya. Maka dia berwudhu lagi, namun ketika sudah sampai kepada mencuci kaki, tidak perlu untuk dia melepas kaos kakinya atau kufnya. Cukup apa? Dia membasuhnya sekali saja di atas apa? E, telapak kakinya. Bukan yang bawah, namun yang atas e, bagian apa namanya telapak kaki yang di atas itu yang dibasuh sekali saja jadi yang pertama syaratnya apa orang itu ketika memakai kaos kaki atau khuf dalam keadaan sudah apa bersoharoh seperti dalam kisah Rasul SAW dengan seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah dalam Sahih Muslim pernah suatu saat Mughirah bin Syu'bah ketika Rasul berwudhu ingin melepaskan kedua khufnya Rasul SAW namun Rasul mengatakan dahuma biarkan jangan dilepas fa inni adkhaltuhuma tahiratain karena aku telah memasukkannya memakainya dalam keadaan sudah bertoharoh jadi apa syarat pertama orang itu dibolehkan membasuh kaos kakinya kalau dia pada waktu memakainya sudah dalam keadaan berwudu bertoharoh terlebih dahulu yang kedua kaos kakinya atau khufnya itu tentunya harus tohir harus apa suci tidak boleh najis. Kemudian yang ketiga, tidak boleh dibatalkan dengan jenabat, mandi jenabat dengan junub, eh, junub ya. Ketika dia batal wuduknya karena keluar angin atau karena kencing atau karena buang air besar buang angin kecil itu masih dibolehkan tetap membasuh kaos kaki atau kufnya. Namun kalau sudah junub harus dilepas, mandi besar, kemudian baru memakainya lagi. Tidak boleh dibasuh. Harus dilepas, kemudian mulai dari awal lagi. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, dilihat waktunya. Ada batasan waktunya. Jadi kalau kita katakan kalau makan ada expirednya, jamaah juga ini. eh, ada apa? Waktu kada kadaluarsanya untuk dibasuh. eh, masa berlakunya. Ya itu dikatakan di sini Salah satu ayamin bila yalihin lil musafir. Tiga hari, tiga malam bagi musafir. Ini eh, kurang lebih apa 72 jam ya. Ini waktunya berlaku untuk membasuh khuf ataupun kaos kaki. Ini dimulai daripada waktu dia membasuh, bukan pakai, waktu dia membasuh pertama kali. ini misalnya ya, sekitar jam ya setengah sembilan sekarang ini. Tadi kita sudah pakai waktu sholat isya sudah pakai kaos kaki. Kemudian batal kan? Batal. Nah, sekarang kita mau wudhu, mau ikut majelis misalnya. Kita usah. Ini mulai awal permulaan. Dihitung dari sekarang ini setengah, eh, setengah sembilan. Sampai berlakunya tiga hari berikutnya. Jadi itu waktu yang dibolehkan kita membasuh kaos kaki. Mungkin sekarang ya apa-apa nggak bau ya. Ya sekarang mungkin kita belum bisa mengalaminya. Karena bila kita dalam keadaan seperti ini kalau sudah musafir misalnya, eh kita dalam perjalanan jauh atau mungkin kita dalam keadaan sakit. Ya. Tidak perlu untuk kita apa? Me melepas kaos kaki yang kita pakai karena kedinginan seterusnya. Kita pakai sampai tiga hari atau kalau kita musafir ya tiga hari. Kalau mukim wa yauman wa mukim 24 jam saja kalau untuk apa? orang yang mukim. Seperti tadi misalnya sekarang setengah, setengah sembilan sekarang, maka setengah sembilan pada esok hari itu harus kita apa? Melepas kembali kausa kita atau kuf kita, kita ulangi dari awal lagi. Kita lepaskan, kita bersuci lagi, kemudian kita pakai lagi. Tidak boleh diusap. Jadi itu empat syarat dibolehkannya seseorang membasuh kaos kakinya atau khufnya kalau memang dia menginginkan itu kata polama itu yang lebih afdol sebetulnya yaitu mempraktekkan mempraktekan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena misalnya juga bukan masalah sakit juga kita misalnya di kantor yang suka pakai sepatu misalnya pakai alas kaki kalau masuk masjid sholat nggak usah lepas dipraktekkan sunnah Rasulullah kata para ulama ini yang abdul ya, ini yang yang afdol ya cuma ya gitu ya harus diperhatikan baunya kalau emang bau ya lebih baik dilepas ya, daripada yang lain nggak kusuk ya. Meskipun secara asal hukumnya ya dibolehkan karena nggak najis, bau nggak najis, cuma ya uh, punya perasaan sedikit lah. Ya, wakadali kan masuk alal jawroben warna lain Demikian pula dibolehkan membasuh kedua kaos kaki dan dua anak lain atau sandal Jadi bukannya sepat uh, khuf yang dari kulit yang mana saja dibolehkan. Waqad khalafat rafidah fi namun kelompok Syiah Rafidah menyelisihi Ahlus Sunnah dalam hal ini. Makanya para ulama dalam kitab-kitab akidah mereka mencantumkan masalah fikih yang seperti ini dalam masalah apa kitab akidah. Karena apa? Adanya kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dalam masalah ini. Padahal ini sebetulnya ini masalah-masalah fikih. Makanya tadi dikatakan apa? Syarat-syaratnya disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Karena memang ini pembahasan fikih. Namun dikarenakan adanya kelompok-kelompok sesat seperti kelompok syarah yang menyimpang dalam hal ini, maka dibantah oleh ahli sunnah wajam. Kelompok rafidah mengingkari akan adanya syariat membasuh kaos kaki atau khuf ketika ber, berwudu. Gara'an al masal khufain mutawatirun an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal membasuh al khuf atau kaul kaki atau yang sejenis dengannya itu hadisnya mutawatir banyak periwayatannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau Syiar Rasulullah menyelisih al sunnah dalam masalah hal yang satu ini. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-77. Wa yarawna al-hajja wal jihada baqiyaini mustamirraini ma'a umara'il muslimin. Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat diwajibkannya berhaji dan berjihad bersama pemimpin kaum muslimin. Baik pemimpin tersebut orang yang saleh atau yang toleh. Yang ahli sunnah ataupun yang ahli bidah. Selama dia muslim, wajib untuk melaksanakan ibadah-ibadah seperti ini bersama mereka. Kemarin pada pembahasan yang terakhir itu kita telah bahas di antara sikap-sikap ahli sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya, kalau kita ulangi sedikit, kemarin Imam Tahawi mengatakan, wala naral khurujal ala aimatina wa ulati umurina. Tidak boleh kita mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Ini pertama, tidak boleh mengkudeta. Yang kedua, itu wa injaru wala nadu alaihim. Tidak boleh kita melaknat mereka, mendoakan mereka dengan kejelekan. Wala nanzi'u yadan min Tidak boleh kita sama mengkudeta mereka. Wa nara ta'atahu min ta'atillah azza wa jalla Wajib untuk kita mentaati mereka dalam ketaatan kepada Allah. Malam ya'muru bi maksiat, selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Wa nad'u lahum bis salah wal mu'afah. Dan wajib bagi kita untuk mendoakan mereka dengan kebaikan dan keselamatan. Di sini ada tiga sikap ahli sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Yang pertama, mentaati mereka dalam hal yang ma'ruf. Yang kedua, mendoakan mereka dengan kebaikan. Yang ketiga, tidak memberontak kepada mereka. Nah, ditambah dengan poin yang kita baca barusan ini, yaitu melaksanakan sebagian syiar ibadah bersama pemimpin kaum muslimin. Di antaranya berhaji dan berjihad. Seperti dulu zaman Rasul SAW, beliau yang memimpin haji bersama para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi wasallam. Demikian pula sebelumnya Abu Bakar as dikirim untuk berhaji dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi pada zaman para sahabat demikian yang memimpin haji adalah uh, khalifah kaum muslimin. Demikian pula dengan al-jihad. Jihad harus di belakang pemimpin kaum muslimin. Ini kalau jihad tolap. Jihad menyerang. Karena jihad itu dibagi oleh para ulama ada dua Dilihat dari sisi itu, keluar ataupun ke dalam. Jihad keluar artinya menyerang orang-orang kafir, negeri orang kafir, itu harus ada pemimpin yang mengomandoi. Artinya pemimpin kaum muslimin, bukan pemimpin jamaah-jamaah eh bawah tanah bukan, namun yang bawah yang di atas apa? Di atas sana, ya. Yaitu pemimpin atau khalifah kaum muslimin. Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul mengatakan, "Innamal imam junnatun yuqatalu min waraihi." Sesungguhnya pemimpin, khalifah, presiden atau raja itu adalah perisai yang mana kaum muslimin berperang di belakangnya. Ini apa? Jihadut tolak. Harus adanya pemimpin yang mengomandoi kaum muslimin dalam berjihad. Dan dari sini pula kita mengetahui kesalahan para teroris yang mereka menyerang orang-orang kafir tanpa adanya khalifah terlebih dahulu tanpa adanya pemimpin kaum muslimin sehingga apa berantakan mereka Dan makanya tidak akan mungkin mereka mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka jelas-jelas jihadnya menyelisihi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adapun jihad jifa jihad membela diri maka tidak dibutuhkan apa syarat tadi adanya pemimpin Misalnya ada penjajah, orang kafir menyerang kaum muslimin di negeri kita, maka langsung serentak apa? Kaum muslimin diwajibkan untuk membela agama mereka, membela harga diri mereka, meskipun tanpa dikomandoi oleh pemimpin kaum muslimin. Namun masalah jihad yang pertama tadi jihad tolak ini butuh persiapan yang matang. Ya, tidak seperti kelompok teroris yang ada sekarang ini. Ya, mereka menganggap sekali ngebom langsung apa? Tegak jauhlah al-islamiyah. Ini adalah khayalan mereka. Padahal Allah berfirman, "Wa a'iddu lahum min quwwah." Persiapkanlah daripada kekuatan yang kalian miliki. Ini adalah kekuatan al-iman pertama kali, kekuatan akidah. Karena ini yang merupakan fondasi pertama dalam jihad fisabilillah. Bagaimana mungkin jihad akan mendapatkan pertolongan jika yang berjihad tidak memiliki akidah yang yang benar. Allah berfirman, "In yang surku wa yatsabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Ini yang pertama masalah al-iman wa taqwa, masalah al-aqidah as-sahihah harus dipersiapkan. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan jihad itu ada empat tingkatan. Jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri. Ini terbagi menjadi empat poin. Yang pertama, orang itu harus berilmu dahulu. Karena Al-Sunnah mengatakan seperti yang dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum orang berucap dan sebelum orang berbuat. Sebelum berjihad harus berilmu dahulu, belajar siapa lawannya. Eh bukan saudaranya sendiri disikat. Eh bukan eh polisi kemudian dibom markasnya. Ini bukan apa jihad yang syar'i. Tidak tahu mana lawan mana kawan. Ya, mana sasaran yang perlu untuk dibunuh dan pada waktu kapan dan seterusnya. Ini butuh ilmu semuanya butuh ilmu. Al ilmu qabla al wal amal. Ilmu sebelum orang itu berucap dan sebelum orang itu berbuat. Kemudian yang kedua di antara jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri itu adalah al-amal, setelah berilmu beramal. Kemudian yang ketiga berdakwah. Kemudian yang ketiga yang keempat as bersabar. Ini tingkatan jihad yang pertama. Dan ini yang paling harus disiapkan terlebih dahulu ilmu, al-amal, ad-da'wah, wa as Sebelum jihad dengan pedang. Ini masih apa tahapan jihad yang pertama, jihadun nafsi. Kemudian yang kedua, jihadus syaitan, jihad melawan asyaitan. Yaitu dengan apa? Melawan nafsu syahwat dan melawan nafsu asyubuhat. Dengan apa melawannya? Dengan al-ilmu was sabar. Ilmu dan kesabaran. Atau keyakinan dan kesabaran. Seperti yang Allah firmankan, wa minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu imam-imam dalam urusan agama. Dan mereka pun mendapat memberikan petunjuk kepada manusia yang lainnya. Sebabnya apa? Karena mereka bersabar dan mereka yakin dengan agama Allah, artinya berilmu. Syekhul Islam Taimiyah Rahimullah mengatakan bis sabri bil ilmi was bil bil sabri wal yakin tunalul imamatu fitin. Dengan ilmu dan kesabaran akan digapai kepemimpinan dalam agama ini. Kata Imam Nukaim rahimahullah taala, bagaimana mungkin orang itu bisa berjihad melawan musuh-musuh Allah jika dia tidak melawan dirinya sendiri dan melawan apa? setan yang ada di hadapannya. Tidak akan mungkin dia bisa melakukan jihad melawan orang kafir sebelum dia menaklukkan jiwanya sendiri dan menaklukkan setan yang ada di antara uh, jasadnya. Kemudian yang ketiga baru jihad melawan orang kafir dan orang munafikin. Dan kata Imam Nukaim rahimahullah, jihad melawan orang kafir itu lebih identik dengan pedang dan jihad melawan orang munafik lebih identik dengan al-ilmu. Ya, karena kita nggak tahu orang-orang munafik yang ada di tengah-tengah kita. Mereka apa? Bisanya menyebarkan subhat, tidak terang-terangan mereka. Mereka terkadang bermain cantik untuk menghalangi dakwah asalafiyah, dakwah sunnah wal jamaah. Maka kita lawan dengan apa? Hal ini. Kemudian yang keempat tahapan jihad yaitu jihad melawan pelaku kebid'ahan dan kemungkaran. Maka ini berlaku sabda Rasul SAW, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi, fa ilam yastati fa bilisani, fa ilam yastati fa wa dzalika iman." Pada siapa yang diantara hmm. kalian melihat kemungkaran, rubalah dengan tangannya. Kalau mampu. Kalau nggak mampu, dengan lisan, dengan berdakwah, menasihati. Dan jika tidak mampu, dengan hati. Dan itu selama-lama keimanan. Jadi ini empat tahapan jihad. Jihad melawan diri hmm. sendiri, jihad melawan setan, jihad melawan orang kafir dan orang munafik, jihad melawan pelaku kebid'ahan dan kemungkaran. Artinya, jihad harus betul-betul dipahami oleh orang-orang yang ingin menyuarakan jihad tersebut sehingga jihadnya tidak asal-asalan dan jihadnya tidak merusak di atas muka bumi ini. Oleh karena itulah Al-Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan man abadallaha bi ilmin yufsidu aksar mimma yuslih. Para siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia banyak merusak daripada memperbaiki. Intinya sekali lagi tadi masalah jihad itu harus dibawa ke pemimpinan kaum muslimin. Ini kalau jihad itu tolak, jihad menyerang. Ya. Demikian pula di antara ibadah-ibadah yang lain yang wajib dilaksanakan bersama pemimpin kaum muslimin yaitu melaksanakan salatul idain, melaksanakan sholat Idul Adha dan Idul Fitri bersama pemimpin kaum muslimin. Seperti yang sudah sering kita sampaikan Para ulama salaf dalam kitab-kitab akidah mereka menekankan hal seperti ini. Selain masalah jihad dan haji bersama pemimpin kaum muslimin, juga masalah salat al ijain, salat idul adha maupun idul fitri. Seperti dalam ucapan Sufyan As-Sauri rahimahullah taala. Beliau mewasiati murid beliau yang bernama Syuaib, ya Syuaib, layan yanfauka ma katabtu hatta tala salah khalfa kulli barin wa fajir. Wahai Syuaib, tidak akan mungkin bermanfaat apa yang aku tulis sampai engkau membolehkan, meyakini, disyariatkannya, diwajibkannya salat di belakang pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang jelek. Kemudian Su'aib bertanya, "As-salata Apakah semua salat harus di belakang pemimpin kaum muslimin? Kata Sufyan as "La walakin salat al-jum'ah wal idin." Akan tapi salat Jumat dan salat Idul Adha Idul Fitri harus bersama waktunya pemimpin kaum muslimin. Dan masih banyak lagi para ulama-ulama yang lainnya dari ulama salaf yang mengarang kitab-kitab akidah sama keyakinan mereka sama prinsip mereka yaitu melaksanakan sholat idul adha idul fitri bersama pemimpin kaum muslimin ya dan eh, saya dengar tadi di radio bahwasanya idul adha tanggal 6 sebagaimana yang eh, di kalender kita jadi harus bersama pemimpin kaum muslimin termasuk salah satu bentuk apa prinsip akidah al-sunnati wal jamaah ini juga dalam rangka seperti tadi menjaga persatuan kaum muslimin ini yang harus apa kita terapkan persatuan di atas akidah yang as saheha layu yubtiluhuma syai'un wala kuduhuma bahwasanya berhaji dan berjihad bersama pemimpin kaum muslimin ini berlaku sampai hari kiamat kelak tidak ada yang membatalkannya sedikit sedikit pun meskipun apa orang itu pemimpin tersebut curang pemimpin tersebut korupsi tetap harus bersama mereka wala yurfahu mewujubihima tidak ada yang bisa mengangkat apa hukum kewajibannya wadal ila kiamatah yang demikian itu berlaku sampai hari kiamat Nah, maka tidak ada alasan. Oh, pemimpinnya nggak berhukum dengan hukum Islam. Oh, pemimpinnya korupsi. Oh, pemimpinnya tidak ada. Wajib tetap bersama pemimpin kaum muslimin dalam urusan seperti Kullu dzalika malaimatil uduli wal jaurah. Semua itu berlaku meskipun pemimpinnya tidak adil ataupun orang itu adil. Fal jail quwwatu lil muslimin wa jauru ala nafsi. Pemimpin yang zalim, kezalimannya bagi dirinya, adapun kekuasaannya kekuatannya itu bagi kaum muslimin. Kalau kaum muslimin bersatu, maka akan jadi apa? kekuatan bagi kaum muslimin itu sendiri. Makanya uh, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau berhaji bersama Utsman bin Affan pada kekhalifahan Utsman bin Affan. Khalifah Utsman sebagai pemimpin sholat pada waktu itu. Pada waktu di Mina, Utsman bin Affan sholat dengan disempurnakan bilangannya, tidak dikosor. Kalau dulu zamannya Rasulullah SAW itu dikosor, namun tidak dijamak. Duhur tetap pada waktunya, asal pada waktunya, dua rakaat dua rakaat. Pada waktu Utsman, beliau sholat empat rakaat empat rakaat. Ini diingkari oleh Abdul bin Mas'ud. Karena apa? Menyelisih sunnahnya Rasulullah SAW. Namun Utsman beliau berisihat Ya. Karena apa? Banyak orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam mereka tidak mengetahui jumlah rokat yang sebenarnya dari sholat-sholat tersebut. Kalau seandainya Utsman sholat dua rokat dur, mereka pulang ke desa mereka akan sholat dur apa dua rokat terus selama-lamanya. Maka apa? Dikembalikan kepada hukum asalnya. Jadi Utsman apa? Beristihad. Sholat apa? dur empat rokaat. Dan Rasul mengatakan alaikum bisunati wa sunnatul khulafa arasi di antara Utsman bin Affan. Abdul Mas'ud berselisih pendapat dengan Utsman bin Affan. Namun ketika ditanya, oleh seseorang, wahai Abdullah bin Mas'ud, engkau mengingkari perbuatan Utsman, namun engkau sholat bersama Utsman bin Affan. Maka apa kata Abdul Mas'ud? Al khilafu syar. Persisian dalam masalah seperti ini itu jelek. Inilah para sahabat yang lapang dada. Beda pendapat dalam masalah urusan apa? Penentuan sholat tersebut yang mengalahkan apa? Demi persatuan kaum kaum muslim. Tidak ere-eran. Nah, saya harus hisap sampai apa? Hari penghisapan nanti. Ini adalah suatu hal yang tidak sesuai dengan ajaran para asalafus soleh saleh radhiyallahu taala anhu. Nah, mereka mengalah demi apa? Persatuan kaum muslimin. Eh, fal jair kuwatul muslimin wa ala nafsihi. Pemimpin yang jelek, pemimpin yang zalim itu kekuatannya bagi kaum muslimin, kejelekannya bagi dirinya sendiri. Madamu baki nafi hadiratul Islam selama mereka masih muslim. Ya. Amma in kharaju minal Islam fadzaka fadzalika syai'un akhar. Namun jika mereka telah keluar dari Islam murtad dari agama Islam, dihukum murtad oleh para ulama, maka ini ada perincian terlebih lanjut. Dan kata para ulama, kalau ada presiden pemimpin kaum muslimin murtad, maka apa? Boleh untuk tidak mendengar taat kepadanya. Kemudian kalau kaum muslimin punya kekuatan seperti yang kita sampaikan kemarin, itu dibolehkan syarikat untuk memberontak, untuk melengkerkannya, namun dengan pertimbangan maslahat dengan mafsadah. Kalau maslahatnya diperkirakan itu lebih banyak daripada kerusakannya, maka dianjurkan. Kalau tidak, maka disuruh bersabar terlebih dahulu. Inallah ma'as sabirin. Ya. Al-Khulathah kesimpulannya, alal muslim an yakula lima la ya'lam Allahu alam. Wajib bagi seorang muslim untuk mengatakan di dalam hal yang tidak dia ketahui Allahu a'lam. Wala yatakallafu ma la ilma lahu bihi tidak selayaknya untuk dia uh, artinya memaksa diri untuk mengetahui apa yang tidak dia ketahui. Wajuzul masu al kufain fil hadari was safar. Kemudian pembahasan tadi dibolehkan untuk membantu kuf pada waktu safar dan mukim. Wal haji wal jihad madiyan ila yaumil qiyamah malaimati al udul wal jawr awal jawrah. Dan haji dan jihad itu berlaku pada sampai hari kiamat bersama pemimpin yang adil maupun yang zalim. Ya, saya rasa cukup sekian apa yang kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semakin mengokohkan langkah kita di atas akidah al-sunnati wal jamaah. Ya, mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Najib eh, istilahnya perang saudara kudeta ya kita lihat tadi kalau memang pemimpinnya itu muslim hmm. maka tidak boleh kita untuk ikut ya, kita wajib untuk seperti tadi mengasingkan diri seperti pada zaman terjadinya fitnah antara para sahabat itu sebagian besar para sahabat itu mengasingkan diri artinya tidak ikut campur karena apa jelas-jelas seperti tadi itu adalah suatu kesalahan kalau terjadinya kudeta sedangkan pemimpinnya masih muslim dan sudah kita sebutkan kemarin Imam Nawawi mengatakan bahwasanya ijma kaum salaf mengatakan tidak boleh merengsarkan pemimpin dikarenakan kefasikannya. Wallahu taala. Dan Rasul jelas-jelas mengatakan wa alla al amra ahlahu illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Bahwasanya tidak boleh bagi kalian kaum muslimin untuk memberontak eh, pemimpinnya, pemimpin kaum muslimin sampai kalian melihat kekufuran yang nyata. Masih dalam kategori muslim diharamkan bagaimanapun kedolimannya untuk dikudeta atau dilencerkan. Maka sikap kita kalau terjadi kudeta seperti itu, naudzubillah min dalik, ya kita mengasingkan diri tidak mau ikut campur. fakta-fakta Fa'tazil tilkal suraqa kullah. Tinggalkan semua kelompok-kelompok yang ada. Ada lagi pertanyaannya? Ya. Ya, kalau ada tambahan Allah a'lam bisawab, itu sama saja sebetulnya cuma ada tambahan di soap artinya Allah yang lebih mengetahui mana yang benar aswab artinya yang benar ya kalau kita cukup dengan mengatakan Allah alam juga sudah cukup ya, kalau Allah alam soab juga tidak ada masalah pemerintah kaum muslimin. Tidak ikut kebanyakan orang yang menyelisihi pemerintah kaum muslimin. Ya, kalau kita cari tempat yang insya Allah masih ada di situ sholat id bersama pemerintah kaum muslimin. Kalaupun tidak ada pada esok harinya kita nggak mendapatinya, maka la yukalifulausan illa usaha. Namun jangan mengikuti yang menyeleneh atau yang menyimpang dari agama Allah Swt. Ya. ya. puasa hari Sabtu, puasa pada hari hari Sabtu. Kalau ana lebih condong kepada pendapat yang membolehkan. Ya, seperti pendapat Syekh Abdul Abad rahimahullah taala, beliau mengatakan yang tidak dibolehkan puasa hari Sabtu itu kalau mengkhususkan hari Sabtu dengan puasa tertentu. Nah, ini karena kebetulan puasa Arafahnya jatuh pada hari Sabtu, maka insya Allah tetap dibolehkan. Ya. Namun yang nggak boleh misalnya kita tiba-tiba apa ingin puasa di Sabtu begitu saja. Nah, ini adalah suatu hal yang dilarang. La tasumu yang sabat illa maftuidu alaikum. Jangan kalian kata Rasulullah puasa hari Sabtu kecuali yang diwajibkan kepada kalian. Ini kata ulama kalau apa mengkhususkan hari Sabtu. Karena memang ada dalil yang lainnya yaitu diantaranya kalau nggak salah hadis Ummu Salama ketika beliau berpuasa hari Jumat ditanya oleh Rasulullah apakah engkau puasa sebelumnya atau engkau puasa sesudahnya. Artinya apa? dibolehkan puasa hari Sabtu kalau sebelumnya apa? Atau mungkin setelahnya itu ada puasa. Artinya tidak mengkhususkan hari Sabtu dengan puasa. Ya, atau hari Jumat atau hari Sabtu sendirian kalau digabungkan tidak ada masalah. Jadi intinya insya Allah kalau ya seperti ini insya Allah jatuh hari Sabtu ya puasa Arafah insya Allah tidak ada masalah. Wallah itu yang ana pegang. Kalau yang pertama kita lihat orang non muslim tersebut akal apakah pertanyaan itu betul-betul dia ya, serius atau sekedar untuk wacana saja ya harus kita tahu apa untuk nanti buat ejekan dan seterusnya ya harus kita tahu kalau memang betul-betul dia serius supaya tidak meskipun buat wacana tidak masalah mungkin suatu saat dia apa tergerak hatinya untuk menerima agamanya jadi jawab sesuai dengan apa yang kita ketahui daripada al-Islam tersebut ya nama masalah apa yang kita ketahui ya dengan apa namanya mendoakan semoga Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut.